Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon perhatiannya sebentar. Sebelum kita memasuki kajian bersama Ustadz, ada beberapa informasi dari Ta'mir Masjid Sabilun Najah dan ini mohon diperhatikan. Dan tentunya informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Ta'mir maupun jamaah yang senantiasa hadir di masjid ini uh, eh, Taib uh, eh, Pandemi atau COVID-19 masih belum stabil ya Artinya apa? Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Apalagi di masjid kita senantiasa ya dihadiri orang banyak Oleh karena itu kami berharap dari pihak Tamir bagi para jamaah yang hadir ke masjid ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan apa-apa yang telah ditentukan oleh takmir dan ini tentunya mengikuti arahan pemerintah kita. Dan tentunya di sini kita ya saling ingat mengingatkan. Mungkin dari pihak tamir ada yang eh, tidak mematuhi protokol atau dari jamaah yang lain juga tidak mematuhi protokol untuk saling ingat mengingatkan dan inilah agama kita wadakir fa'ina zikra tanfa'ul mu'minin. Karena saling mengingatkan itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ditambah lagi ada di antara jamaah kita yang sudah positif COVID-19 oleh karena itu ya kita terus tetap e, ikhtiar berusaha walaupun ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala namun ya sebagai ahli sunnah kita senantiasa berkeyakinan di sana ada ikhtiar sebagai seorang hamba kita terus berikhtiar bagaimana musibah tidak mengenai kita. Mungkin aja ini informasi dari kami, mudah-mudahan eh, dapat dipahami dan sama-sama kita jalankan bersama agar kajian di masjid ini tetap dapat kita jalankan. Taib, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله من بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah dan kita masih membahas tentang mukaddimah ya dan topik kita malam hari ini adalah hikmah-hikmah di balik dua perumpamaan yang Allah sebutkan tentang orang munafik. Ya, perumpamaan api dan perumpamaan air. Hikmah-hikmah di balik dua perumpamaan yang dimuat Allah dalam surah Al-Baqarah ketika menceritakan tentang orang-orang munafik. Naam, takrasat بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية فصل وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة منها أن المستضيء أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار بسم الله berkata Ibnu Qayyim rahimahullah fasal وقد اجتمل هذان المثلان dua perumpamaan ini yaitu perumpamaan yang Allah muat dalam surah Al-Baqarah ya tentang orang munafik kallati istawqada nara bagikan orang yang sedang menghidupkan api falamma adaa falamma adaat ma haulahu dhahaba Allah binurihim tatkala api tersebut menerangi sekitarnya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya fatarakahum fi dhulumatin la yubsirun tinggallah mereka dalam kegelapan tidak melihat summun bukmun amyun fahum yaqilun kemudian kata beliau Kedua hikmah ini, kedua perumpamaan ini tadi perumpamaan api, yang kedua perumpamaan air. Air hujan atau kasaybin minas sama atau bagaikan perumpamaan hujan yang turun dari langit fihi dhulumatun wa ra'dun warqun yang diiringi dengan cahaya dengan kegelapan awan yang pekat dan halilintar ya suaranya menggelegar dan kilat yang menyambar yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim membuat tangan-tangan mereka ada di telinga-telinga mereka, mereka menutup telinganya hadrul maut karena takut daripada kematian. Inilah perumpamaan namanya perumpamaan air. Adapun hikmah-hikmah yang dapat dipetik daripada dua perumpamaan ini, ya pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah minna annal mustadhi'a bin nari mustadhi'un nurin min jihati ghairihi la min qibal nafsi. Orang yang mengambil cahaya dengan api Hakikatnya dia mengambil cahaya bukan dengan apinya tapi dengan apa yang dihasilkan oleh api berupa cahaya. Ya, jadi bukan api itu yang menyinari, tapi api ini membuat cahaya. Orang yang mengambil cahaya dengan api bukan api itu yang menerangi, tapi api itu menimbulkan cahaya. Ya. Hakikatnya cahaya itu bukan dari api tapi efek faida zahabat tilkan nar kalaulah api ini padam baqiya fi dhulmatin maka tinggallah orang ini dalam kegelapan wa hakadzal munafiq demikianlah orang munafik lamma aqarra bi lisanihi min ghairi i'tiqad terkala dia mengakui dengan lisannya dia beriman dia masuk Islam tapi tak diiringi dengan keyakinan wa mahabbatin biqalbihi tidak ada pada hatinya kecintaan dengan kalimat yang dia nyatakan tersebut Watasdiqin jazim tidak pula membenarkan dengan sesungguhnya karena ma'ahu minan nur kal musta'ar. Perumpamaan cahaya Islam yang datang menarinya sebentar bagikan cahaya yang dipinjamkan. Ya. Kemudian cahaya tersebut diambil kembali. Nah. Ahsanallahu ilaikum wa minha anna dhiya an-nari yahtaju fi dawamihi ila madatin tahmiluhu وتلك المادة لدياع بمنزلة غذاء الحيوان فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافي والعمل الصالح يقوم به ويدوم بدوامها فإذا ذهبت مادة الإيمان تفئ كما تدفأ النار بفراغ مادتها حكمة yang kedua ضياء النار annar أن ضياء النار annar Cahaya yang dihasilkan dari api ini Yahtaju fi dawam ila madatin membutuhkan materi yang terus-menerus harus ada untuk dapat membuat cahaya ini langgeng berketerusan. Kalau kita membakar api unggun, ketika telah habis, ya yang dibakar habislah api, maka selalu ada. Letakkan lagi kayu, letakkan lagi kayu, dia akan nyala. Ketika kayu tersebut habis dibakar oleh api dan tak ditambahkan lagi kayu yang lain, maka api ini akan Adam. Wa tilkal maddatu lidhiya bi manzilati al-hayawan. Ya, materi untuk menyinari itu <clears throat> bahan bakar untuk menyinari api tersebut agar terus-menerus api ini hidup mengeluarkan sinar. Perumpamaannya bagaikan ya makanan bagi hewan. Hewan segala yang hidup itu akan terus-menerus eksis hidup ketika dia masih ada suplai makanan. Ketika makanan habis, orang tak makan, ujungnya adalah mati. Api ketika bahan bakarnya habis, ujungnya adalah mati. Fakadhalika nurul iman. Demikian juga cahaya iman yahtaju ila maddatin. Cahaya iman ini agar terus-menerus bersinar, dia membutuhkan bahan bakar, materi. Minal ilmin nafi' wal amal salih materi yang dibutuhkan agar iman itu terus menerus bersinar. Subhanallah, ini pelajaran berharga bagi kita. Agar iman yang ada dalam hati kita terus menerus bersinar menyinari kita, agar tetap berjalan terus kebenaran, hijrah kita sempurna sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka materi iman harus terus menerus ditambah, ditambah, ditambah. Andai kata tak ditambah, mati. Ya, iman tersebut Subhanallah. Sebagaimana api jika tak ditambah bahan bakarnya padam. Sebagaimana makhluk hidup tak diberi makanan lambat laun mati. Demikian juga dengan iman agar terus-menerus bercahaya dibutuhkan bahan bakar. Ya. Maka sungguh kasihan orang-orang yang tak memperhatikan materi imannya. Bahan bakar imannya tak pernah ditambah, tak pernah dicas. Perumpamaan handphone ya dipakai berkurang, berkurang, berkurang. Harus dicas agar tetap menyala. Ya, kalau tak dicas, baterainya tak dicas, dia akan padam. Padamlah handphone, padamlah komunikasi. Demikian juga iman. Subhanallah. Tapi apa bahan bakar iman agar tak bercahaya? Ini yang harus kita ketahui. Dialah al-ilmun nafi'. Al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat. Inilah ilmu yang sedang kita pelajari. Kita belajar tentang ilmu hadis, tentang hadis Nabi, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentang hukum ibadah, ya. Kita belajar tentang sirah, macam-macam kita pelajari. Ya, di masjid kita ini alhamdulillah senantiasa ya setiap orang itu diberikan bahan bakar setiap saat kalau dia mau rajin datang mengaji, menimba ilmu, bercahaya terus imannya. Datang malam, datang pagi, di mana ada kajian dia datang. Ya, andai kata yang datang sebulan sekali atau setahun sekali, begitulah kira-kira. Ya, bagaimana kekuatan cahaya iman. Maka iman ini agar tetap bersinar dibutuhkan dua hal. Pertama adalah al-ilmu nafi, ilmu yang benar. Yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dari wahyu, kitabullah, sunnah rasulullah Yang kedua adalah wal amalus salih yaqumu bihi wa yadumu bidawamiha. Yang kedua materi yang harus terus-menerus dengan iman itu tetap bercahaya menerangi pemiliknya adalah ya ilmu yang benar dan lurus ini diterjemahkan dalam bentuk amal yang saleh, amal yang benar. Inilah namanya hidayah. Hidayah itu adalah gabungan daripada ilmu yang lurus, pemahaman tentang Allah yang lurus, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang perintahnya, tentang larangannya. Ya, Kemudian pemahaman ini diterjemahkan dalam bentuk amalan dan konsekuensi. Yang pertama namanya al-ilmun nafi, yang kedua namanya al amal salih. Inilah materi agar iman itu terus-menerus bercahaya. Subhanallah. Karena itu yang paling dahsyat cahayanya adalah para ulama. Kenapa? Karena senantiasa mereka yang menambah bahan bakar iman mereka. Bayangkan mereka yang majelisnya satu hari sampai tujuh belas majelis ilmu dengan kita yang satu hari berapa majelis dua majelis ilmu itu pun yang datang dua kali udah hebat ya ada yang ngambil paket maghrib aja ada yang paket subuh aja ada yang paket hari ahad aja ada yang <laughs> paket hari senin aja itulah materi iman bandingkan dengan ulama satu hari 17 majelis 16 majelis tentunya iman mereka begitu dahsyat ya ribuan watt jika diumpamakan lampu-lampu yang dapat menghidupkan iman mereka ribuan watt lampu-lampu kita ada 5 watt ada yang 3 watt ada yang 2 watt ada yang 1 watt subhanallah maka pelajaran dari kita agar tetap senantiasa iman ini memberikan cahaya maka tetaplah berupaya selalu menimba ilmu yang bermanfaat kemudian mempraktikkan ilmu itu dalam bentuk amal dengan itulah akan berkekalan cahaya iman menerangi pemiliknya. Fa idza dhahabat madatul imani tafi'ah. Apabila materi iman ini bahan bakar iman berupa ilmu habis, amal habis, tak menimba ilmu tak beramal. Tafi'ah akan padamlah cahaya iman. Hilanglah dia dari penglihatan kita, tak nampak lagi batang hidungnya. Ya. Dulu masih ikut-ikut daurah sesekali, sekarang daurah tak ada, dia pun tak ada pula. Hilang. Tenggelam. Ya. kesian. Ibarat tumbuhan mereka adalah tumbuhan yang tak pernah disiram. Hujan pun tak turun-turun, tak diberi pupuk, kering, kurus. Itulah iman mereka. Walakin laya syurun tapi mereka tak merasakannya. Subhanallah. Gimana? Setuju? <laughs> mau tak mau harus setuju. Ya, kita ini dua kali kita kira udah hebat kali. Belum <laughs> ada apa-apanya dengan para ulama kita. Ya. Subhan. Tapi alhamdulillah lah walaupun demikian syukur kepada Allah Subhanahu taala. Semoga dengan yang sedikit tapi rutin ini berbuah. Ya. Dengan karunia Allah dengan rahmatnya semoga Allah membimbing kita untuk istiqamah dalam mempelajari al-ilmu nafi semoga Allah mudahkan kita pula untuk menerjemahkannya dalam al-amalus salih kama tatfa'un naru bi faraghi ma'datiha ya, begitulah nasibnya api akan padam ketika tak ada lagi bahan bakar ya sibuk kita mengumpulkan kayu bakar ya ketika dilahap api habis kalau tak ditambah padamlah dia ya begitulah dengan iman nah wa minha أن الظلمات النوعان أن الظلمة أن الظلمة نوعان الظلمة الظلمة مصدر ظلمة أن الظلمة نوعان ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور وظلمة حادثة بعد النور وهي أشد ظلمتين وأشق وأشقها وأشقهما على من كانت حظه وظلمة المنافق ظلمة بعد إضاعة إضاعة بعد بعد إضاعة فمثلت حاله بحال المستقاد لناري الذي حصل fi ظلمة بعد الضوء وأما الكافر فهو في في fi لم يخرج منها قط نعم nah حكمة antara hikmah lainnya annu dhulmata naw'an kegelapan itu ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور kegelapan abadi yang tak pernah didahului dengan cahaya gelap ya gulita yang tak pernah ada padanya cahaya ya Sebagaimana lautan yang dalam ada yang tak sampai kepada cahaya gelap selama-lamanya. Yang kedua, wadhulmatun hadithatun ba'da nur. Ada kegelapan yang datang setelah dahulunya didahului dengan cahaya. Ada cahaya kemudian gelap. Ada yang dalam kegelapan tak pernah dapat cahaya. Ada yang pernah dapat cahaya kemudian cahaya tersebut hilang menjadi gelap gulita wahya asyaddul dzulmatain maka kegelapan yang keduanya lebih parah daripada yang pertama yang pernah dapat cahaya kemudian hilang ini lebih dahsyat daripada orang yang dalam kegelapan sama sekali tak pernah menerima cahaya yang menimba ilmu agama tahu kajian salaf tahu sunnah kembali hijr dari hijrahnya menuju Allah kembali kepada jahiliyahnya lebih berbahaya lebih kasihan lebih dahsyat daripada orang tak pernah sampai kepadanya agama yang lurus ilmu yang benar Subhanallah. Ya udah tahu sempat hijrah, udah jalan setengah jalan balik ke belakang. Kenapa bertentangan jalan ini? Banyak musuhnya, banyak yang tak menyepakatinya. Makanya kembalilah dia ke belakang. Ya, hijrahnya pun tak selesai. Kembali kepada masa lalunya yang buruk, kepada syahwatnya. Ya, subhanallah. Ini lebih dahsyat dibandingkan yang tak pernah dapat percaya. Wa asyaqquha 'ala man kanat hadduhu, 'ala man kanat hadduhu. Ini lebih ya, ini lebih sakit bagi orang yang pernah dapat cahaya kemudian dicabut. Subhanallah. Karena dia pernah merasakan nikmat cahaya kemudian hilang. Ya, dibandingkan yang memang tak pernah tahu apa itu nama cahaya. Wa dhulmatul munafiqi dhulmatun ba'da idha'atin. Kegelapan yang dirasakan orang munafik adalah kegelapan setelah dapat cahaya. Inilah orang munafik pernah dapat cahaya kemudian hilang. Famusilat haluhu bihalil mustawqid linar. Perumpamaan orang munafik ini perumpamakan dengan orang yang pernah menghidupkan api kemudian bercahaya. Alladhi hasala fi dhulmati ba'da dhaw. Cahaya ini membuat dia terang benderang sesaat kemudian habis cahaya tersebut. Hilang. Dia pun kebingungan. Kemana lagi mau berjalan tak ada cahaya. Wa amal kafir adapun orang kafir fahuwa fil zulumati lam yakhruj minha qattu. Dalam kegelapan yang tak pernah keluar, tak pernah dapat cahaya. Karena itulah orang munafik lebih parah dibandingkan orang kafir hukumannya di negeri akhirat. Di mana orang munafik? Fid darkil asfali minan nar, di kerak-kerak neraka. Di atasnya masih ada orang-orang kafir, di bawahnya munafik. Lebih parah. Kondisi mereka lebih dahsyat. Ya. Apakah mereka dapat manfaat dengan keislaman mereka? Yang berpura-pura Islam dapat. Mereka menikah, dapatlah anak kaum muslimin, beranak pinak, dapat warisan, dapat harta peperangan, atau perang, aman darahnya dan seterusnya. Tapi itu kenikmatan di dunia. Ya, sesaat. Ya. Hanya itu sajalah. Batinnya merana, batinnya dalam kesesatan, kegelapan. Naam. Wa minha أن في هذا المثل إيدانا وتنبيها على حالهم في الآخرة وأنهم يؤطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا ثم يدفع ذلك النور أهوج ما يكون إليه أهوج أهوج ما يكون إليه إذ لم تكن له مادة باقية تحمله مادة و... مادة باقية تحمله ويبقون في ظلمة ويبقون يبقون في ظلمة على الجسر على الجسر الجسر لا يستطيعون العبور فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يس يسحبه حتى يقطع حتى يقطع الجسر فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح وإلا ذهب الله تعالى به أهوج ما كان إليه صاحبه فطابق مثلهم فطابق مثلهم فطابق مثلهم في الدنيا بحالهم التي هم عليها في هذا الدار في هذه في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة عندما تقسم الأنوار دون الجسر ويثبت نور المؤمنين نور ويثبت نور المؤمنين ويدفع نور المنافقين نعم ينتهي hikmah lainnya أن في هذا المثل perumpamaan yang Allah ceritakan tentang kaum munafik ini yang menghidupkan api ya idzanan wa tanbihan ala halihim adalah merupakan informasi berita tentang beginilah nasib mereka kelak di mana fil akhir di negeri akhirat wa annahum yu'tawna nuran zahiran kama kana nuruhum fi hadhihi dunya zahiran mereka diberikan secara zahir diberikan cahaya oleh Allah di hari akhirat secara zahir Sebagaimana mereka diberikan cahaya secara zahir di dunia. Zahirnya saja nampak Islam, batinnya tidak. Di hari kiamat pun demikian. Seolah-olah zahirnya mereka dapat cahaya, numpang cahaya daripada orang-orang beriman. Thumma yatfa'u dhalikan nuru ahwaja ma yakununa ilaih. Kemudian ketika mereka sangat butuh dengan cahaya ini, ketika harus melewati jembatan sirat al-jisr, padam cahaya itu, habis. Habislah mereka idlam takun lahu maddatun baqiyatun tahmiluhu karena tak ada lagi bahan bakar cahaya tersebut ya yang mampu membuat dia terus bercahaya ya wa yabqawna fi dhulmati 'alal jisri la yastati'una al-'ubur maka tetaplah mereka sebelum melewati jembatan tak bisa lagi berjalan karena tak ada lagi cahaya tak bisa melewati jembatan sementara harus lewat Gak usahlah bayangkan jembatan surat ini panjang atas neraka jahanam. Antum disuruh meniti titi, titian di bawahnya kolam air saja. Dalam kegelapan mata, dalam kegelapan malam, suruhlah berjalan. Bagaimana perasaan antum? Jalan. Di jembatan, jembatannya hanya dua kayu saja. <laughs> ya, gelap malam gulita. Dalamnya bukan jurang dalam-dalam kali sungai saja. Suruh jalan. Bagaimana jika di bawahnya itu neraka jahanam? Dalam kondisi gelap. La yastati'una al-ubur, bagaimana mungkin mereka mau melewati as-sirat? Fa innahu la yumkin ahadan uburuhu illa binurin sabitin yashabu. Tak mungkin orang bisa melewati jembatan tersebut kecuali diiringi dengan cahaya yang menemaninya. Hatta yaqta al-jisra sehingga dia dapat melewati jembatan tersebut fa lam yakun lidzalika an-nuri madatun lil ilmin nafi' Bagaimana mungkin kalaulah dia tidak memiliki bahan bakar cahaya berupa ilmu yang bermanfaat yang diterjemahkan dalam amal saleh. Bagaimana mungkin dia dapat melewati sirat sementara tak ada ilmu an-nafi, tak ada amal saleh. Ilmunya syubhat, amalnya bid'ah. Ilmunya syubhat. Yang dikiranya ilmu bukan ilmu. Ternyata kesesatan. Amalannya pun ya balal, tersesatlah dia karena tak punya ilmu. Bagaimana dapat menyeranginya ketika menanti as Yang dia kira agama ternyata bukan agama. Warisan tradisi luhur, ajaran nenek moyang. Yang tinggalkan oleh para pembesarannya, alim ulama yang dianggap ulamanya, yang dipertuhankannya, yang diikutinya. Dianggap ini membuat bagi dia kelak manfaat di hari kiamat. Ya. Allah taala bihi ahwa ma kana sahibuh. Maka tatkala dia begitu butuh dengan cahaya ini melewati sirat Allah Subhanahu wa taala, Allah biha. Allah Subhanahu wa bawa cahaya ini habis tak ada lagi. Ibarat orang ya diberikan cahaya dari depan oleh orang-orang beriman, orang munafik di belakang numpang cahaya. Numpanglah mereka. Ketika melewati jembatan, tiba-tiba orang mukmin berlari membawa cahaya ini, tertinggallah orang munafik. Begitulah perempuan mereka. Tatkala harus melewati sirat jembatan, zahaballahu binurihim, Allah bawa cahaya mereka. Ya. Padahal itulah masa yang sangat mereka butuhkan. Ya. Titian ini di bawahnya jurang. Berlari orang mukmin dengan cahaya yang ada pada mereka. Ditinggalkanlah orang munafik di belakang. Ketika akan menuntun jembatan, titian di bawahnya jurang. Apa nasib mereka sementara mereka harus lewat? Ketika mereka sangat butuh dengan cahaya dipadamkan Allah. di bawah Allah cahaya tersebut. Dhahaballahu binurihim. bawah Allah cahaya tersebut. Fatabaqa mathalan fid dunya bihalin allati hum alaiha fi hadid dar Begitulah Subhanallah Allah Subhanahu wa taala membuat begitu mirip nasib mereka. Keadaan mereka di dunia begitu pula lah keadaan mereka kelak ketika di hari akhirat. Kita ini ini masjid ini dan semua orang mukmin tak sama jalan kita di atas sirat nanti. Ya tak sama. Ada yang jalan bagaikan kilat menyambar, ada yang jalan bagaikan kuda-kuda perang yang begitu cepat memacu. Ada yang berjalan menggunakan unta-unta berlari, ada yang jalan dengan berlari sekencang-kencangnya. Ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan lambat. Ya, ada yang merambat, ada yang merangka-rangka. Dan jembatan ini banyak ranjau-ranjaunya, kalalibun. Kalalibu, ya. Ada kail-kail yang mengkaitnya tak sama. Ya. Subhanallah. Apa yang membuat tak sama? Dua materi tadi yang tak sama, al-ilmu nafi wal amal salih. Ini yang membeda-bedakan kita. Orang-orang beriman yang kuat ilmunya, kuat amal salihnya, semakin besarlah cahaya, semakin cepat dia berjalan. Ya, kalau antum pakai lampu yang begitu terang, ya. Lampu apa yang terang? halogen. Hmm. Begitu terang. Antum jalan cepat dengan mobil antum, ter cepat. Kenapa? Dari jauh sudah tampak. Subhanallah. Dari jauh sudah tampak. Lari kecepatan 60, 100 nggak ada masalah. Dengan yang lampunya sudahlah ini agak sedikit buram, kacanya lebih buram, jalannya pelan-pelan, jalan juga tapi pelan-pelan. Begitulah perumpamaan. Ya. Subhanallah. Kalau mau cepat jalan di sana, maka dua materi inilah kita kokohkan lagi. Ilmu al-ilmu nafi, al-amal salih. Di mana dapatnya? Tak dapat di mall-mall. Tak dapat di swalayan, di plaza-plaza, tak dapat. Dapatnya di masjid, di tempat-tempat kajian, majlis-majlis ilmu, itu dapatnya. Subhanallah. Makanya jangan malas untuk mewujudkan ilmu, menambah ilmu, menambah amal. Terus rajin. Kalau datang penyakit M, penyakit malas, perangi. Paksa diri kita ini. Ya, ngantuk-ngantuk pun perangi terus, paksa. Tetap datang. Ya, karena inilah yang sangat berharga kelak. Dibandingkan apa yang kita miliki berupa materi, ini semuanya akan pindah tangan belaka pindah kepada keluarga keluarga kita, ahli waris kita, ini semua pindah yang bersama kita inilah dia dua materi ini. Al-ilmu nafi dan al-amal salih. Apapun yang kita miliki tinggal, semua tinggal. Tak rela anak istri kita tuh kita bawa tuh harta ke kuburan sana, tak rela, lepas. Jam-jam mahal-mahal cabut. Handphone mahal-mahal tarik. Subhanallah. Habis masa idah kawan nikah lagi. <laughs> yang bersama kita dua materi inilah. Al-ilmu nafi, al-amal salih. Subhanallah. Ya. Maka hidup tanpa dua ini hidup tak ada nikmatnya. Ya. Kata beliau, wa bihalihim yaumil qiyamati indama tuqsamul anwar dunal jisri. Begitulah kondisi orang munafik ketika dibagi-bagikan Allah cahaya kepada orang mukmin. Mereka tak dapat sebelum melewati jembatan. Wa yathbutu nurul mu'minin. Orang mukmin itu cahayanya berkekalan, tetap ada. menempel dengan mereka, mengiringi mereka. Orang munafik habis cahayanya. Karena Islam telah dia tinggalkan dalam hatinya. Lisannya yang Islam, dalamnya tidak. Cahaya itu telah hilang. Wa yadfa'u nurul Padamlah cahaya orang munafik. Ya. Kajian kita perumpamaan terus ini. Sabar-sabar aja lah Nah, tepat Ustaz. Wa min huna ta'lamu sirra fi qouli ta'ala dhahaba Allah bi nurihim wa lam yaqul adhaba nurahum fa aradat زيادة بيان فإن أردت فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد سئل عن الورود فقال نجئ نحن يوم القيامة على نل فوق على تل على تل فوق فوق الناس قال فتدعى فتدعى الأمم فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فأول ثم يأتي ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول من تن من تن تنذرون فيقولون لن تنذروا ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه فيعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك وحسك وحسك وح وحسك حسك تأخذ تأخذ من شاء الله تعالى ثم يدفع نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة zumratin wujuhum fatanju awalu zumratin wujuhuhum kal qamari lailatal badri sab'una alfan la yuhasibuna thumma alladhina la yuhasabuna la yuhasabuna thumma alladhina yalunahum ka adwa ka adwa ka adwa in najmin fis samai thumma kadhalik thumma tahillu syafa'ata wa yash الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ما يزين شعيره فيجعلون بفناء الجنة بفناء بفناء فناء نعم بفناء الجنة ويجعل ويجعل, ويجعل أهل الجنة آه، يرشون يرشون يرش يا يرشون يرشون عليهم الماء Pada korobakil hadis. Hasbuka. Wa min hahuna ta'lamu as-sirra fi qouli ta'ala. Kata Ibnu karena itulah engkau dapat mengetahui apa rahasia di balik firman Allah ketika mengatakan zahaballahu binurihim. Allah bawa cahaya mereka. Walam yakul Allah tidak mengatakan azhaballahu nuram. Allah hilangkan cahaya mereka, tapi Allah bawa cahaya mereka. Fa'in aratta ziyadata bayanin wa idha. Kalau kamu lebih tahu lebih dalam lagi tentang rahasia. Kenapa Allah katakan zahaballahu binurihim bukan azhaballahu nurahum? Ya, zahaba binurihim Allah bawa cahaya mereka. Azhaballahu nurahum Allah hilangkan cahaya mereka. Kenapa Allah katakan yang pertama bukan yang kedua? Kalau kamu lebih tahu akan kau pahami ketika hadis ini disebutkan. Fata'ammal mawrah muslim perhatikanlah baik-baik apa yang dilihatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah ketika ditanya Rasulullah tentang bagaimana orang melewati jembatan Al-Wurud. Faqala berkata Rasulullah naji'u nahnu yaumal qiyamati ala tallin fawqan nas. Nanti di hari kiamat kita akan datang di atas tempat yang tinggi di bawah kita seluruh manusia kata Rasulullah. Qala fatud fatud al umam. Maka disebutlah setiap umat bi authaniha agar berkumpul dengan berhala-berhala yang disembah dengan tuhan-tuhan yang disembah. Wa makanat ta'budul awwal fal awwal. Apa yang mereka sembah satu umat demi satu umat semua diseru, wahai setiap umat berkumpulkan dengan tuhan-tuhan kalian masing-masing. Allahu akbar. Ini hadis sahih. Yang menyembah kayu-kayu, kayu itu dihadirkan semua. Yang menyembah batu-batu dihadirkan semua yang mereka sembah dan Allah dihadirkan bersama mereka. Subhanallah. Sebagaimana Allah katakan, "Innakum ma ta'buduna min dunillahi azab jahannam, antum laha waridun. Kalian dan apa yang kalian sembah dari Allah semua menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Kalian dimasukkan dalamnya. Tuhan-tuhan tuh tak bisa apa-apa. Di dunia tak bisa apa-apa, apalagi di hari akhirat. Dikumpulkan semua dengan Tuhan-tuhannya. Ya, satu kelompok demi satu kelompok. Thumma ya'tina rabbuna tabaraka ta'ala ba'da tali. Setelah itu, setelah setiap umat ikut Tuhannya, datanglah Tuhan kita Allah tabaraka ta'ala kepada kita. Subhanallah. Yang menetapkan sifat adanya kelak hari kiamat Allah akan datang kepada kita. Datangnya Allah tak sama datangnya makhluk. Itu harus selalu kita tekankan. Hadis semacam ini paling takut ahlul kalam. Merinding lurah mereka ketika mendengar hadis seperti ini. Allah datang Ah tak mungkin datang. Itu bukan Allah datang. Allah tak mungkin datang. Itu sifat makhluk. Inilah kerja ahlul kalam tuh. Yang tersesat. Kita mengatakan datang. Karena Allah yang mengatakan. Rasul yang mengatakan. Kata Allah. Wajah Rabbuka wal malaku safan safan. Dari kiamat. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Kita imani. Gampang. Hari kiamat. Siapa yang mengatakan aku datang? Engkau ya Allah mengatakan dirimu datang. Kami imani. Selesai. Hai kalian ahlul kalam, aku katakan datang, kenapa kau ingkari? Emangnya kau lebih tahu tentang aku daripada diriku sendiri? Mau apa dia ahlul kalam? Mereka akan bisu. Kata beliau, dan ini sahih Muslim. Ya. Ya'ti Rabbuna tabaraka ta'ala ba'da dhalik. Setelah setiap umat berkumpul dengan Tuhan-Tuhannya, datanglah Allah tabaraka ta'ala setelah itu fayaqulu man tantadirun. Tinggallah umat Islam. Tinggallah orang-orang beriman dari setiap umat. Mantan tadirun. Siapa lagi yang kalian tunggu? Fayaqulun mereka pun menjawab. Nantadiru Rabbana kami tunggu Tuhan kami. Karena setiap umat disuruh kumpul dengan Tuhannya. Mereka ya menunggu Tuhannya. Jalla fi'ulah. Fayaqulu ana rabbukum. Maka Allah berkata, aku Tuhan kalian. Subhanallah. Fayaquluna hatta nanzura ilaik. Apa tandanya engkau Tuhan kami? Kami mau melihat. Disebutkan dalam beberapa fayak syafus sak. Maka Allah singkat betisnya. Taulah mereka ini Allah Jalla wa'ala. Seketika mereka semua sujud. Allah katakan, Ya mayuk syafu'an sakin. Pada hari ketika dia singkat Betis. Betis siapa? Allah. Al-Sunnah menetapkan demikian. Karena riwayat Rasulullah. Ahlul kalam merinding orang mereka mendengar ini. Allah punya betis. Subhanallah. Nikmatnya kita menerima hidayah sunnah ini. Ya, kenapa kau tolak? Allah mengatakan kenapa kau tolak? Nabi mengatakan kau lebih paham daripada Allah tentang dirinya, kau lebih hebat daripada nabinya tentang Allah. Ya. Seketika taulah mereka Allah Tuhan mereka. Ya. Fatajalla fayatajalla lahum yadhhak maka Allah Jalla wala menampakkan dirinya kepada mereka nanti hari kiamat sekarang belum masanya kita melihat Allah Jalla wa'ala ya karena kita diuji Allah dalam dunia ini beriman enggak engkau dengan sesuatu yang tak kau lihat tapi dia ada Bagaimana kita beriman, adanya berbagai macam medan magnet, ada macam-macam sinyal di sini, ada gelombang-gelombang kita beriman, padahal tak nampak. Kok bisa kita bicara dengan yang di Amerika sana, yang di Australia sana, kita di sini bicara langsung sekarang. Gimana cara menyampaikannya? Subhanallah. Kita imani tak tampak. Demikian juga Allah Jalla wa'ala kita imani. Ya, bosnya kita akan melihatnya kelak di dunia belum masanya, tak sanggup kita melihatnya. Dunia ini tempat yang begitu hinanya. Tak makan tiga hari mati kita. Seminggu mati. Di padang mahsyar kita tak makan, tak minum, menunggu 50 ribu tahun sebelum dimulai persidangan. Tak mati-mati kita. Ya, Tak ada orang berkeringat dingin di padang masyar cari apa mana lontong ini <laughs> tak ada. Dunia ini lemah. Karena itu kita sakit-sakit. Memang di dunia supaya kita sadar kita di dunia. Sakit datang, oh aku masih di dunia. Tenang aja. Nanti itu semua tak ada lagi dari akhirat. Sabar aja kita. Ya dunia ini semuanya penuh dengan kotoran. Kenikmatannya bercampur kotoran. Kembali kepada hadis ini. Fayantaliqu bihim, maka Allah menampakkan dirinya, Allah tertawa terhadap mereka. Kata-kata tertawa ini ahlu kalam merinding mendengarnya. Saya ingat dulu di Masjid Baitur Rahim Mantang itu, mengingat sejarah 2002 saya ngajari tauhid. Ada salah seorang yang dia udah biasa ilmu kalam dipelajarinya. Selesai kajian datang Ustaz, merinding aku kajian Ustaznya. Burung aku naik nih. Cepilang pula Allah seperti gini, seperti gitu. Allah bersemayam, merinding dia. Nabi tak merinding. Para sahabat tak merinding, kau merinding. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala mau menyesatkan kita? Tak mungkin. Ini kita bukan kita petunjuk kalau menyesatkan kita. Dia mengatakan, wakul Wajah bukan kalau mereka safan safan dan datanglah Tuhan malaikat bersabda Dia mengatakan, kita ingkari. Subhanallah. Tapi fitrahnya sudah bengkok, intinya fitrahnya sudah bengkok. Fitrah kita masih lurus. Anak kecil ditanya, Tuhan kamu di mana? Atas. Anak kecil tuh, tak pernah belajar S1, S2, S3, tak pernah. Yang dia tahu es krim, es krim, es krim. Anak kecil tanya, di atas. Apa kata Hamadani ketika Imam Jua ini berkata, tentang Allah tak bertempat, pusing kepalanya. Imam ini aku pusinglah kajian Syekh ini. Tolonglah terangkan saja. Aku tuh kok ketika berdoa kenapa selalu ingin menengadahkan hatiku ke atas. Aku ingin menuntut sesuatu dari yang di atas. Bagaimana caranya aku menghilangkan fitrahku ini? Berkeringat Imam ini Wih, bahaya pertanyaanmu ini. Aduh, hayyarun Hamadhani Aku pusing menjawab pertanyaan Hamadhani ini. Pusing. Turun dari kursinya dia. Pusing dia. Subhanallah. Mau dibuat gimana? Fitrah kita mengatakan dia di atas. Di atas sana. Fitrah. Yang mengingkari Allah di atas, itu lisan lidah hanya hatinya di atas. Kadang-kadang ceramah tak tunjuk juga ke atas. Subhanallah. Ya, kembali kepada hadis ini. Thumma Kemudian umat Islam pun mengikuti Tuhannya. Wa ala jisri jahannam kalalibu. Sementara di atas neraka jahannam ada kail-kail pengkait, wahas oh, duri-duri. Tak khudu man Allah taala yang siap akan mengambil mencoel orang-orang yang Allah kehendaki. Yang kurang cahayanya agak gelap-gelap sedikit tak tahu dia ada di situ duri-duri, ada di situ Kail-kail kenalah. Yang terang benderang cahaya tak perlu lari bagikan kilat. Itulah pentingnya dua materi ini di dunia. Materi apa tadi? Ilmu nafi. Yang kedua, amal saleh. Subhanallah. Ya. Thumma yatfa'u nurul munafiqin. Kemudian nurul munafiqin. Ya. Kemudian Allah padamkan cahaya orang-orang munafik thumma yanjul mu'minun kemudian selamatlah orang-orang beriman fatanju awal zumratin wujuhum kal qamar maka yang pertama kali melewati sirat orang-orang beriman yang selamat wajah mereka bagaikan bulan purnama Lailatul Badr ketika malam purnama tak ada di sana awan yang mendung menutupi terang benderang itu wajah-wajah mereka ya berapa jumlah mereka sab'una alfan la yuhasabun 70 ribu orang hanya 70 ribu orang jumlah mereka yang tidak dihisap lewat mereka subhanallah ya tak ada pemisahan-pemisahan. lewat bebas sensor lewat langsung lewat 70 orang 70 ribu orang jumlah mereka thumma alladhina yalunahum kemudian yang datang rombongan berikutnya ka'adwa'i najmin fisama yang mereka cahayanya bagikan bintang-bintang di langit. Yang pertama bagikan bulan purnama, yang kedua bagikan bintang-bintang di langit. Thumma kadhalik begitulah seterusnya sampai yang terakhir hanya satu kuku kaki cahayanya. Kayak lampu yang ada pada ya sepatu anak-anak hidup mati hidup mati. Begitulah yang paling terakhir nih. Hidup jalan kawan. Mati berhenti, hidup jalan lagi. Ya sudah sobek-sobek kulitnya, koyak-koyak kulitnya. Kena pengkait tadi, kalalib. Kata Nabi, makhdushun najin. Makhdush, koyak-koyak kulit, tapi ujungnya selamat juga. Walaupun sudah berdarah-darah. Ya, mau kita kayak gitu. Kena kail di dunia setengah mati rasanya sakitnya. Bagaimana dengan kail yang di sana? Thumma tahillu syafaat. Kemudian Allah halalkan syafaat. Masing-masing memberi syafaat. Orang mukmin memberi syafaat. Malaikat memberi syafaat. Anak kecil yang meninggal memberi syafaat. Mujahid yang terbunuh dalam peperangan memberi syafaat. Setiap orang memberikan syafaat kepada sahabatnya. Subhanallah. Ya. Wa yashfa'un. Masing-masing mereka memberi syafaat. Hatta yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah sehingga akhirnya keluar juga dari dalam neraka yang sudah masuk ke dalamnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan yang dalam hatinya hanya ada sebesar biji gandum daripada keimanan subhanallah fayaj'aluna bi fina'il jannah mereka diletakkan awalnya ya bifina el jannah di teras surga <laughs> belum masuk surga ini yang cahayanya yang begitu sedikit cahayanya ya hanya sebesar biji biji gandum saja cahayanya ya mungkin 50 tahun sekali ikut daurah <laughs> ikut kajian mungkin maksiat macam-macam kezaliman sana sini tapi adalah ilah ilaha illallahnya inilah menyelamatkan subhanallah dengan satu cahaya yang sebesar biji gandum inilah dia selamat. Letakkan di teras surga. Walaupun sebelumnya habis dibakar di neraka dia. Wa yaj'alu jannah jannati yarusuna 'alaihim ma' Orang-orang di surga memberikan mereka siraman-siraman daripada air surga. <laughs> Subhanallah. Wa dzakara baqil hadits dan hadisnya panjang dipotong oleh Muqayyim rahimahullah tabaraka taala. Naam. Di mana yang mau diambil di sini kesimpulan? Naam, iqra. Fata'ammal. Fata'ammal qawlahu fayantaliqu bihim wa yattabi'unah wa yu'ta kullu insani minhum nuran al-munafiq wal mu'min. Thumma ta'ammal qawlahu ta'ala ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Kau perhatikanlah sabda Nabi, fayantaliqu bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala diikuti oleh mereka berangkatlah Allah Jalla wa ala bersama mereka wa yattabi'unahu mereka mengikuti Allah wa yu'ta kullu insani minhum nuran Semua orang diberikan cahaya, baik yang mukmin maupun munafik. Bedanya mukmin cahayanya kekal bersamanya, munafik sesaat, zahirnya saja. Thumma ta'ammal qaula ta'ala kemudian perhatikan firman Allah, "Dhahaballahu binurihim." Allah bawa cahaya mereka orang-orang munafik. Tak bersama mereka lagi. Wa tarakahum fi dhulumatil labsirun dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan tak melihat. Inilah rahasianya kenapa Allah katakan "Dhahaballahu binurihim," bukan "Adhahaballahu nurahum." Karena ada sama mereka cahaya zahir kemudian Allah bawa tuh cahaya. Dalam Quran dalam surah Al-Hadid dikatakan Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu. Ingatlah pada hari berkata orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan kepada orang-orang mukmin, "Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami mau numpang cahaya kalian." Menunjukkan cahaya tersebut adalah cahaya yang dia tumpang menumpang dengan orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin pegang tuh obor dalam cahaya imannya bersama ya. mereka selama-lamanya. Mereka tak pegang, hanya numpang belaka. Ketika dibawa lari ini cahaya habislah mereka. Ya. Ya, baca lagi. Wa ta'ammal halahum idza tufiat anwaruhum fabaqu fi dhulma Fabaqu fi dhulma وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل Karena itulah kau perhatikan keadaan mereka tatkala dipadamkan cahaya-cahaya mereka, maka mereka dalam kegelapan, tinggal dalam kegelapan. Sementara orang-orang mukmin dengan cahaya iman mereka, mereka mengikuti Tuhan mereka Azza wa Jalla. Nah, terus. فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة litatba litatbi'u kullu ummatin litatba litatba kullu kullu ummatin ma kanat ta'budu wa hmm. hmm. yattabi'u kullu musyrikin wa yattabi'u kullu wa ilahahu alladhi kana ya'budu wal haqiqun bi an yattabi'a ilahahu al ilaha ma'budin siwahu perhatikan sabda nabi dalam hadis syafaat Kata Allah, "Litatba'a kullu ummatin ma kanat ta'bud." Setiap umat ikut apa yang disembah. Fayattabi'u kullu musyrikin ilahu. Setiap musyrik mengikuti Tuhannya. Alladzi kana ya'budu yang dia sembah. Wal muhid adapun ahlu tauhid, haqiqun bi an yattabi ilah. Dia hanya mengikuti Tuhannya yang hak. Alladzi kullu ma'budun siwahu batil karena semua Tuhan selain dia batil. Nah, terus. Wa ta'ammal qawlu ta'ala. Qawlahu. وتعمل قول قوله تعالى يوم يكشف عن ساق <clears throat> وذكر هذه الآية في حديث شفاعتي في هذا الموضع وقوله في الحديث فيكشف فيك فيكشف فيكشف فيكشف عن ساقه فيكشف فيكشف فيكشف فيكشف فيكشف فيكشف الله فيكشف عن ساقه وهذه وهذه الإضافة تبين المراد بالساق المذكورة في الآية Perhatikan firman Allah yauma yukshafu an pada hari disingkap betis. Wa dzikru hadhil fi hadits syafaah. Ayat ini disebutkan dalam hadis yang panjang tentang syafaat. Fi hadzal mawdi' dalam tempat ini wa qawluhu sallallahu fil hadits. Di mana Nabi berkata dalam hal tersebut, fayakshifu an saqihi, maka Allah menyingkap betisnya. Jadi makna yauma yukshafu an saq pada hari disebut singkap betis diterangkan dalam hadis bahwasanya itu maksudnya siapa? Allah menyingkap betisnya. Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan karena kita tak akan pernah dapat membayangkan Allah Jalla wa'ala kita hanya mengimani mau tahu sebenarnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala yang jelas dia mengatakan laisa kamitslihi syai'un tidak akan pernah ada yang sama dengan dia dan jangan kita mengikuti ahlu kalam Jahmiyah Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat ini wa hadhil idha'atu tubayyinul murada bisaqil madhkur maka cahaya ini menjelaskan tentang maksud daripada betis yang disingkap fil ayat dalam ayat tersebut.